Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi Peperangan nah, yang terakhir kita ambil kemarin, perang apa? Bani Qainuqa. Bani Qainuqa termasuk salah satu marga suku besar orang-orang Yahud yang tinggal di mana? Di Madinah. Nah, barakallahu fikum, ada berapa suku kemarin? Al-Ahdalah. Ada tiga suku sebutkan. Banu Banu Quraidah. Sarewan Eh, Banu Quraidah terus. Banu Qainuqa terus. Banu Nadir. Paham ya? Tiga marga, tiga suku besar itu ya. Jangan sampai terlupakan. Nah, barakallahu fikum. Ketika perang Banu Qainuqa, yang menang siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Karena apa? Karena dikepung selama 15 malam kan. Tapi ternyata ada oknum yang apa kemarin? Nah, barakallahu fikum menegosiasi itu loh. Dengan cara alasannya eh, memberikan syafaat yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sekarang kita masuk perang yang besar setelah tragedi dan juga na'am barakallahu fikum kejadian perang Badr yang sudah kita lewati tahun 2 Hijriah bulan Ramadan peperangan diraih kemenangan oleh siapa? kaum muslimin dengan jumlah dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh berapa kemarin? 14 ya kan? Kemudian orang kufar berapa? 70, yang ditawan 70 juga dalam keadaan di awal permulaan peperangan jumlah mereka lebih banyak. Namanya 900 sampai 1000. Sedangkan kaum muslimin berkisar antara 311 sampai 319. Masya Allah. Akhirnya marah besar dengan kejadian perang Badr itu mereka merasa terpukul gitu loh. Kenapa? Karena pembesar-pembesar mereka pun terbunuh. Paham ya? Dan bahkan anak daripada pembesar mereka pun ada yang terbunuh juga. Paham ya? Anaknya yang terbunuh. Paham ya? Kalau pembesar mereka yang terbunuh, diajak pulang Abu Sufyan, "Ayo udah aman pulang aja." Kata dia enggak mau. Hah? Mau berangkat kemana kemarin? Nah, barakallahu fikum mata air Badr katanya. Nah, siapa ini orangnya? Yang diajak pulang Abu Sufyan enggak mau siapa namanya? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Jahal. Namanya siapa Abu Jahal? Amr bin Syam Abu Lahab siapa namanya Abu Lahab? Hah? Siapa namanya? Abdul Uzza. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang saat itu diajak pulang enggak mau Abu Jahal. Berangkat dia, terbunuh akhirnya. Yang bunuh Abu Jahal siapa? Ayo na'am. Antum? Siapa? Abdul Mas'ud yang menyempurnakan yang dua orang. Ayo. Siapa? Siapa? Yang dua? Eh, tafadhal al-akh, tafadhal, dibantu. Siapa? Mu'ad. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Paham ya? Satunya Mu'ad bin Afra. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Mu'ad dan Mu'afat Mu'adnya ya. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Nah, satunya Muawid bin Afra disempurnakan oleh Abdul Mas'ud. Paham ya? Nah, anak tokoh pembesar mereka yang yang apa yang dianggap terkenal disegani ditakuti walaupun suatu ketika nanti masuk Islam juga. Siapa kemarin namanya anaknya? Yang terbunuh di perang Badar akhirnya bapaknya marah-marah di perang Uhud ini. Siapa namanya kemarin? Alhamdulillah. Siapa namanya? Eh, siapa namanya? Kemarin putranya Abu Sufyan siapa namanya? Hah? Siapa? Tahu atau enggak tahu? Wallah alam. Alabas. Antum Ibrahim. Namanya Handola, Namanya Handola juga. Namanya sama tapi hakikatnya beda orangnya. Paham ya maksudnya namanya Handola, Handola bin Abi Sufyan. Nah, barakallahu film terbunuh. Nah, kita lihat bagaimana sekarang reaksinya. Qala al wa sabahullah. asabahullah ghazwat Uhudin, perang Uhud. Diingat-ingat ya, ini yang paling terpenting biasanya antum tahu kejadiannya tahun berapa, bulan apa. Paham ya? Dan jumlahnya berapa itu juga termasuk penting juga ya. Kemudian tokoh-tokoh yang terbunuh siapa saja walaupun enggak semuanya tapi yang inti aja nanti yang dihafal. Kalau perang Badar sudah selesai, ya enggak? Tokoh-tokohnya sudah ketahuan juga, jumlahnya berapa, tahu juga. Sekarang perang Uhud. Ghazwatu Uhudin, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Ini penting. Langsung diambil intinya enggak masalah tapi nanti kita kita juga. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah bulan Syawal. Kemenangan diraih oleh apa? Diraih oleh orang-orang kufar wal musyrikin. Awal mulanya kaum muslimin pun sempat menang. Paham ya? Awal mulanya sempat apa? Sempat menang di awal permulaan. Cuman karena mereka ada yang tidak taat, nah barakallahu fikum dengan apa? perintah Rasulullah untuk diam di Jabal Uhud, mereka malah turun rebutan ghanimah Akhirnya mereka apa? Diserang balik oleh orang-orang apa? Orang-orang nambarakallahu barakallahu fikum kufar, Quraisy dan juga pasukan yang lainnya. Nambarakallahu barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah untuk mengenai jumlahnya jumlah orang-orang kufar saat itu yang dikumpulkan oleh Abu Sufyan bin Harb dan juga yang lainnya jumlahnya berapa jumlahnya berkisar antara berapa kurang lebihnya jumlah mereka nambarakallahu barakallahu fikum mencapai 3000 Besar 3000 pasukan senjatanya pun lengkap, tombak juga ada, pedang juga ada, panah juga ada, pasukan berkuda sudah siap juga. Nah barakallahu fikum. Ya, jadi semua sekutu-sekutu yang membenci dakwah Rasulullah, membenci agama Islam, dikumpulkan semua dengan Abu Sufyan balas dendam ketika perang Badar kalah ya. Nah, di sini nanti pun apa? Karena kaum muslimin kalah, nah setan ikut perang. Sama setan teriak inna Muhammadan kutil. Sesungguhnya Nabi Muhammad terbunuh katanya. Akhirnya membuat apa? kaum muslimin lemah. Biasanya kalau pemimpin dalam peperangan itu terbunuh atau kedengaran terbunuh itu biasanya lemah pasukannya. Melemah gitu ya istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat jumlah kaum muslimin berapa di perang ini? Nah, barakallahu fikum di perang Uhud ini. umrah kita lewati berkali-kali berapa? Antum? Berapa? 70. Jumlah kaum muslimin yang ikut perang berapa? Dan akhirnya sampai tengah perjalanan pulang lagi. Awal mulai seribu. Awal mulai seribu. Ternyata ada penggembosnya. Oknum yang kurang ajar. Ra'isul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya? Gembos-gembos nih. Berangkat seribu yang pulang tiga ratus. Paham ya? Kita lihat nanti ya. Nah, qala al muallifu wa asbahullah wa hiya Wakatun, Wakatun pertempuran. Pertempuran, peperangan artinya sama yaitu pertempuran peperangan imtahanallahu azza wa jalla fiha ibadahul mu'minin yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Inilah peperangan, kadang menang, kadang kalah itu wajar. Ketika dulu kita perang di damat marwan Syiah rafidah ketika ada pertempuran, kadang kala kita juga mengalami kemunduran walaupun tidak sampai total ya. Maksudnya itu apa? Mereka nah bisa maju tapi tidak sampai full. Nah, maksudnya itu kadang kalah, kadang menang itu wajar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi yang namanya nah barakallahu fikum menegakkan dan juga mendakwahkan agama Islam insyaallah ditolong di balik apa ujian tersebut. Kita lihat sini. Waqtabarahum dan Allah telah menguji mereka wa may yaza biha bainal mu'minin wal munafiqin dan Allah Taala pisahkan dengan tragedi pertempuran peperangan tersebut antara kaum mukminin dan orang-orang munafikin antara kaum muminin dan orang-orang munafikin dipisahkan dengan apa? adanya peperangan perang Uhud tersebut. Karena orang munafikin kan pulang lagi 300 tadi itu 6. Wa dzalika anna Quraisyan hina qatal hina qatalallahu saratahum. Yang demikian itu dikarenakan orang Quraisy ketika Allah telah bunuh saratahum, bahwa itu lihat saratahum, qadatahum wa ahum Ketika Allah telah bunuh pemimpin mereka dan pembesar-pembesar mereka Abu Jahal Eh, termasuk pembesar mereka ya. Nah, barakallahu fikum, saat itu ketika perang Badar Abu Lahab diajak enggak mau. Paham ya? Abu Lahab malah tinggal di Mekah. Tapi ternyata Abu Jahal yang nam pergi ikut perang Badar enggak pulang lagi ke Mekah. Paham ya? maksudnya apa? Terbunuh situ, na'am. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, kemudian apa? Wadhalika anna Quraisyan hina Allah saratahum bi Badrin, yang demikian itu sebabnya dikarenakan Quraisy. Nah, ketika Allah telah bunuh pembesar mereka dan juga pemimpin mereka di perang Badr wa usibu bi musibatin dan mereka ditimpa dengan suatu musibah lam takun lahum fi hisab yang mana musibah tersebut tidak masuk dalam perhitungan mereka maksudnya bagaimana maksudnya itu diperhitungkan nggak mungkin masuk 311 kok bisa menang gitu loh jumlah mereka berapa kemarin kan 900 sampai 1000 kok bisa menang gitu loh kan nggak masuk akal menurut mereka syara Abu Sufyan ya mulai kan Abu Sufyan bapaknya Handalah Paham ya? Handalah bin Abi Sufyan maksudnya yang terbunuh kemarin ya. Na barakallahu fikum di perang Badar, Asyara' Abu Sufyan, mulailah Abu Sufyan bin Harb. Nah, anaknya terbunuh kan? Sakit hati juga ya. Nah, kemudian pembesar yang lainnya Abu Jahal terbunuh juga di situ. Syara Abu Sufyan yujami'u Quraisyan. Mulailah Abu Sufyan mengumpulkan orang-orang Quraisy wa yu'allibu nam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala muslimin. Mulailah na barakallahu fikum Abu Sufyan menghasut eh, Rasulullah dan juga kaum muslimin dihasut untuk melawan mereka paham ya dihasut untuk melawan mereka jamma'a qariban min salasati alaf min Quraisy wal hulafa wal ahabis. akhirnya apa Abu Sufyan mampu mengumpulkan kurang lebihnya 3000 pasukan dari orang Quraisy wal hulafa sekutu-sekutunya wal ahabis ahabis sebutkan bawah itu kaumun min quraisy nasabu Naam ila jabalin bi Makkah yuqalu lahu Habasyi. Naam ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Naam Habis itu sekelompok kaum dari kalangan Quraisy juga menisbahkan ke salah, salah satu gunung di Mekah. Naam ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat jumlahnya sekitar berapa tadi? 3000 pasukan Allah mustan wa ja'u Mereka datang dengan membawa apa? istri-istri mereka. Li'alla yafirru, tujuannya agar mereka enggak lari. Paham ya? Naam, di bawah semuanya. Summa akbala bihim nahwal Madinah, kemudian mereka langsung apa barakallahu fikum menuju ke Madinah, arah Madinah. Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. nazala qariban min Jabal Uhud, kemudian singgah dekat dari apa? Jabal Uhud. Bimakanin di suatu tempat yuqallahu Ainain. Di salah satu tempat dinamakan dengan tempat tersebut Ainain. Kalian lihat nomor tiga itu bahwa itu Ainain, Jabalun Saghirun wa Jabal Rumah al-Ma'ruf. Naam yaitu salah satu gunung kecil di situ. Nam, Gunung yang dipakai untuk apa? Nam, barakallahu fikum. Nam, untuk peperangan juga ya karena kaum muslimin di awal mula kan di Jabal Uhud. Paham ya? Pasukan disiapkan semua pasukan berkuda dan semua siap semuanya sebenarnya. Cuman karena ada yang istilahnya apa? tertarik, tertipu, tergiur dengan ghanimah. Ya kaum ghanimah ghanimah katanya. Nanti kita lewatin nanti ya. Ada yang teriak gitu, ya kaum ghanimah ghanimah. Akhirnya turun. Eh, turun kemudian apa? Nah barakallahu fikum rebutan ghanimah tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Na'am wa dzalika fi Syawalin min as-sana' Yang mana tragedi perang Uhud tersebut terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Dihafalkan ini? Tahun berapa? 3 Hijriah bulan Syawal. Kalau perang Badar 2 Hijriah bulan Ramadan. Naam. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah minta arahan kepada segenap para sahabatnya bukan langsung berangkat sendiri enggak musyawarah penting kalau perang itu ada musyawarah ya kita dulu ketika di Damaj barakallahu fikum ketika perang melawan Syiah Rafidhah kita juga musyawarah bagaimana nah barakallahu fikum taktik-taktik dalam peperangan trik-trik yang ditempuh bagaimana biar apa biar mereka tidak bisa masuk wilayah kita musyawarah dulu antum nanti jaga sana ya Anak bagian belakang, antum tengah, atau anak kanan, antum kiri ya. Nanti kalau jam sekian antum bawa makanannya itu sudah diatur semuanya. Paham ya? Nanti antum bagian bawa peluru ya, peluru mortir. Ya ini kisahnya bukan kisah hoax ya, kisah nyata, realita, kenyataan anak merasakan langsung sekedar hiburan. Saat itu ketika bawa peluru mortir di tas itu besarnya segini satu-satunya. Paham ya? Nah, kalau tidak salah berapa biji ya? Sekitar 6 atau 7 biji bawang itu berat paham ya nah barakallahu fikum di saat itu bulan purnama malam bulan purnama dalam Masyafal karena kalau malam bulan purnama itu para sniper itu mereka punya teropong tembus teropong tembus maksudnya teropong malam itu ketahuan itu paham ya jadi kita harus waspada situ karena larinya begitu cepatnya bersama rombongan yang lainnya jatuh bangunlah di situ. Paham ya? Nah, bersama rombongan yang lainnya akhirnya diseneper dari sana kemari tapi alhamdulillah selamat hingga saat ini selamat ya alhamdulillah ya nah barakallahu fiik maksudnya apa maksudnya itu sekedar kisah bahwasanya ketika perang itu harus ada musyawarah ini Rasulullah ini ya Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabatnya ayakhruju ilaihim am yamqusul Madinah bayangkan ini 3000 pasukan berapa 3000 Rasulullah mengatakan per, eh, apakah keluar melawan mereka atau diam di Madinah? fabadara jama'atun min fudala'is sahabat. Kemudian orang-orang yang memiliki keutamaan dari kalangan para sahabat, eh, sekelompok jamaah dari segenap para sahabat, mereka bersegera mimman fatahu al-khuruj yauma badrin yang saat itu belum sempat ikut perang Badr. Ilal isyarah bil khuruj ilaihim, memberikan isyarat lawan ya Rasulullah, ayo kita keluar, berangkat wa alahu alaihi sallallahu alaihi wasallam mereka meminta dengan permintaan yang terus-menerus dia ulang-ulang merengek nah, maksudnya ya wa asyara Abdullah bin Ubay bin Salul inilah oknum yang kurang ajar ini kalau Abdullah bin Ubay bin Salul mengisyaratkan bil maqam bil Madinah enggak usah keluar ya Rasulullah di Madinah aja tinggal di Madinah aja kata Abdullah bin Ubay bin Salul Allah musta'an wa taba'ahu ala dzalik ba'du sahabat sebagian sahabat sempat ikut juga itu loh Ikut pemikirannya pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Fa'ala haulaika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun juga merengek-rengek kepada Rasulullah SAW. Fanahadu wa dakhala Akhirnya sudah bangkit dan masuk ke rumahnya. Bukan menerima pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul bukan, tapi apa? Masuk ke rumahnya wala bisa lakmatah masyaallah. Beliau langsung memakai lakmatah. Bahwa itu sebutkan apa itu? dir'ahu wasilahu. Beliau langsung pakai pakaian besinya dan senjatanya. Masya Allah. Jadi beliau enggak terkena nah bisikan Abdullah bin bin Salul. Semangat. Wa kharaja alaihim. Langsung beliau keluar di hadapan mereka. Wa qad islam. Wa qad sana azmu ulaika. Dan sempat berbolak-balik keinginan kuat mereka. Karena apa? Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Di Madinah aja Rasulullah, enggak usah berangkat." Sebagian sahabat yang lain yang enggak sempat perang Badar mengatakan, "Berangkat ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah masuk rumah, pakai pakaian besi, langsung pakai bawa senjata juga keluar di hadapan mereka. Akhirnya sebagian mereka yang bertekad bulat tadi sempat berbolak-balik juga. Faqalu ya Rasulullah, in ahbabta antam kusabil Madinah, faf'al. Ini ada yang kata seperti itu. Eh, kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan ya Rasulullah, jika engkau nanti ingin tinggal di Madinah lakukan Faqala ma yanbaghi masya Masyaallah. Eh? Beliau sangat pemberani sekali ya. Mayan yanbaghi linabiyyin idza labisa an yad'aha hatta yuqatil. Masyaallah. Tidak layak bagi seorang nabi kalau sudah memakai pakaian perangnya dan senjatanya enggak layak meletakkan pakaian tersebut sampai berperang. Akhirnya berangkatlah perang, kisah sambungannya pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala walhamdulillah rabbil alamin.